Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadid. karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimatullah alaihi. Al Ummahatus Sitt. Naam, kitab induk yang enam. Al Ummahatus Sitt itu dikenal kitab induk yang enam. Nah, apa saja sih kitab induk yang enam itu? Sering atau menjumpai terkadang kita mendengar Ummahatus Ummahatus Sitt, Ummahatus Sitt Kitab induk yang keenam itu apa saja? Yutlaqu hadzal wasfu yutlaqu hadzal wasfu 'ala al-usul at-taliyah. Sifat ini yaitu eh, kitab Enam atau Enam kitab induk ini, nah digunakan untuk kitab-kitab induk berikut ini. Pertama Sahih Bukhari. Perhatikan Sahih Bukhari pertama, kedua Sahih Muslim. Perhatikan kedua Sahih Muslim, ketiga Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i yang keempat, Sunan Abi Dawud. Nah, Sunan Abi Dawud. Nah, kemudian yang kelima Sunan At-Tirmidzi. Yang keenam Sunan Ibnu Majah. Nah, ini dikenal dengan ummahatul ummahatus Sitt. Al-ummahatu as sitt Enam kitab Indo. Kalau insyaallah dihafal ini ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian sama kitab Sunan yang empat itu. Sunan Abu Dawud, Sunan eh, Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Paham ya? Ada lagi tambahan lagi enggak? Untuk eh barakallahu fikum pembahasan-pembahasan hadis selain ini ada lagi enggak kira-kira kitabnya? Banyak. Ada Mustad Ahmad, eh? nanti juga ada sunan-sunan yang lainnya. Cuman yang masyhur itu Ummahatul Ummahatus Sittah ini. Dulu di Damat anak pernah jumpai kitab yang setebal ini jadi ke satu segini tebalnya. Tebalnya segini, besarnya segini. jadi kalau buka itu besar sekali. Itu langsung dari satu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang enam ini Hitamnya segini tebalnya tadi. Nah, <laughs> segini tebal segini ya. Paham ya? Ummahatus sitt itu. Nah, Masya Allah. Cuman biasanya ikhwah itu lebih enak yang ngambil satu-satu. Karena kalau tebal itu berat sekali. Wah illa bawa enak, bawa bisa, di bawah bisa besar, besar. Nyarinya kan berat. Ambil yang satu-satu biasanya. Nah, kita ambil satu dulu. Yang pertama Sahih Bukhari. Yang pertama adalah Sahih Al Bukhari. Hadal kitab samahu muallifuhu. Kitab ini dinamakan oleh muallifnya pengarangnya al Jami As Sahih. Al-Jami' As-Sahih dinamakan dengan Al-Jami' As-Sahih. Wa illa namanya nah barakallahu fiikum masih ada sambungannya Al-Jami' As-Sahih apa lanjutannya itu? Nah barakallahu fiikum yang jelas namanya itu awalannya dengan ini Al-Jami' As-Sahih untuk Sahih Bukhari itu. Nah barakallahu fiikum ingat ya, antum Abdullah namanya ingat ya namanya Sahih Bukhari ini namanya kalau tidak salah itu al-jami' as-sahih kemudian ada lanjutannya lagi. Nah, kalau pada lanjutannya cuman ini gelombang seperti itu. Wa kharrajahu min 600 alfi haditsin dan beliau mengeluarkan di dalam sahih tersebut 6 si barakallahu sitmi'ati alfi haditsin. Berarti berapa ini? Hmm? 600 ya. 600 ribu hadis. Wa ta'iba rahimahullah fi tanqihi wa tahzibi wa taharri fi dan beliau sudah capek untuk apa? mengeceknya dan menelitinya dan menyusunnya serta berupaya semaksimal mungkin nah untuk meletakkan yang sahih. Nah, Masya Allah Bukhari. Jabal Hifat gunungnya hafalan. Hatta kana la yada'u fihi hadisan illa ikhtasala wa shalla rak'atain Masya Allah. Hingga beliau dinukilkan, beliau tidak meletakkan satu hadis pun di dalam Sahih Bukhari itu kecuali setiap kali meletakkannya beliau mandi terlebih dahulu kemudian sholat dua rakaat. Masya Allah. Yastaghfirullah. Nah, minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala istiqarah fi wad'ihi dalam letakkan tersebut. Walam yadha' fi musnadan illa masahan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun tidak meletakkan di dalamnya sesuatu yang disandarkan atau sanat sanatnya kecuali yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisanadil muttasili dengan sanat yang bersambung alladhi tawaffara fihi alladhi tawaffara fi rijalihi al-adalah wa dhabt yang terpenuhi sempurna di dalam rijal-rijalnya para perawi hadisnya yaitu al-adalah wa dhabt al-adalah na'am sifatul adalah apa kemarin mustaqimus sirah yang jalan hidupnya itu lurus eh, sesuatu dikatakan jalan hidupnya lurus manakala Aywa alladhi yastanib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala 'ala as-saghair. Orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil. Wa dapat sudah kita lewati ada sadar sama dapat kitabah. Naam. Yang terakhir wa akmal wa akmal ta'lifihi fi sittata 'ashara 'aman. Wa akmal ta'lifahu fi sittata 'ashara 'aman. Dan beliau menyempurnakan karangannya Nah, barakallahu fikum berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun baru selesai bayangkan. Sahih Bukhari 16 tahun. Allah musta'an. Yang jelas perjuangan beliau sangat luar biasa karena tidak meletakkan satu hadis kecuali sholat dulu. Sholat istikharah dulu. Baru setelah itu meletakkan hadisnya, Masya Allah. Summa aradahu 'ala imam Ahmad wa Yahya bin Ma'in wa 'Ali bin Madini wa ghairi wa ghairihim. Kemudian beliau menyodorkan Imam Bukhari menyodorkan nah menunjukkan kitab Sahih Bukhari ini kepada Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ali bin Madini dan juga yang selain mereka. Fastahsanu. Kemudian para imam tadi menganggap itu bagus, kitabnya bagus. Wa syahidulahu bisihah dan mereka menyaksikan bahwasanya kitab tersebut adalah kitab yang sahih. Wa qad talaqahu ulama bil qabul fi kulli asrin dan sungguh para ulama telah menerimanya dengan apa? Dengan penerimaan, menyambutnya dengan penerimaan. Para ulama dalam setiap zaman menyambut dengan penerimaan hingga saat ini. Hingga orang-orang yang suka dengan Ahlussunnah pun sampai menuduh Imam Bukhari apa? Wahabi. Bayangkan Imam Bukhari itu tuduh Wahabi. Padahal Imam Bukhari duluan mana lahirnya dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab? Imam Bukhari dulu Wahabi Imam Bukhari itu katanya. Karena dengar di Damat waktu itu ya orang ada orang istilahnya cerita itu orang sufi ya enggak suka Ahlus ya Imam Bukhari Wahabi. Imam Muslim Wahabi katanya. Jadi Imam Muslim Imam Bukhari enggak selamat. Padahal lahirnya duluan Imam Bukhari Muslim. Asabiyah fanatik hati Nah, apa kemarin tuh? Eh? Apa? Apa? Ya eh, anasna walau tarat. Apa artinya itu? Apa artinya? Apa artinya? Kambing walaupun terbang. Sudah tahu terbang itu tetap bilang kambing gitu loh. Allah mustahil asobiyah fanatik kata hati Naam. Qala al al-zahabi berkata Imam al dzahabi rahmatullahi taala huwa ajallu kutubil Islam. Sahih Bukhari itu adalah kitab Islam yang paling mulia. Wa afdaluha ba'da kitabillahi ta'ala dan yang paling abdal setelah Al-Qur'anul Karim. Wa 'adadu ahadithihi bil mukarrar dan jumlah hadisnya diulang-ulang. Ingat-ingat ya, di dalam Sahih Bukhari kalau membuka itu hadisnya banyak terulang-ulang. Oleh karena itu ikhwah kita seringnya kalau menghafal, itu lebih condong memilih Sahih Muslim. Karena Sahih Muslim itu mudah dihafal dan tidak terulang-ulang. Kalau antum sudah hafal di sini, nanti yang setelahnya itu hadis yang lain. Tapi kalau Sahih Bukhari antum menghafal di bab ini nanti ketemu lagi di bab yang lain. Paham ya? Terulang-ulang gitu loh ya. Seperti itu. Kita lihat jumlah hadisnya dengan diulang-ulang 7397. 7397 hadis. Nah, sab'atun wa tis'una wa salatun mi'ati wa salatun mi'atin wa sabatu alafin itu 7397 wa bihaqqil muqarrar dan kalau dibuang pengulangannya ini dibuang Jumlahnya berapa? Isnani wa nan wasittum mi'ati mi'atin wa alfa hadisin 2000 eh 6000 2602. Paham tuh ya? 2602 itu kalau dihilangin pengulangannya. Paham belum? Ya kan? 2602 tadi ya, Pak. Kemudian kata beliau di sini kama harrara dzalikal Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala sebagaimana hal ini telah apa? diteliti dan diteliti kemudian disebutkan oleh eh, Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Siapa namanya Al Hafidz? Nama namanya? Kan? Ahmad bin Ali. Jangan lupa tukar Ahmad bin Ali. Nasallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.